kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kepedulian kita sebagai seorang muslim terhadap saudara-saudara kita yang lainnya yang pada saat ini menderita di belahan bumi di sana. Sebagaimana kita telah mendengar dan mungkin kita juga membaca bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza bahwa pada saat ini mereka terzalimi mereka menderita karena sebab kebrutalan dan kebiadaban bangsa Yahudi atas tanah mereka yaitu bumi Palestina ini sudah memasuki hari yang ketujuh korban setiap hari bertambah sekarang sudah mencapai hampir 200 orang bahkan sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak dan yang terluka lebih daripada seribu orang dan juga yang mengungsi hampir 16 ribu orang sebagaimana apa yang telah saya lihat beberapa waktu yang lalu sekitar awal tahun 2013 saya mengunjungi Gaza bahwa kota Gaza itu kota yang sangat kecil kalau kita lihat dari ukuran luasnya mungkin kalau kita bandingkan dengan Eh, luas yang ada di negara kita mungkin hanya sekitar sama dengan satu kecamatan. Kalau berjalan dari ujung ke ujung mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Sekarang kota Gaza ini dikepung dari segala arah. Kemudian dibombardir baik dari arah lautan, dari darat, dari udara. Kita bayangkan saja kota yang kecil seperti itu kemudian diperbalik dengan berbagai macam senjata berat. Apa yang terjadi dengan penduduknya? Rasa takut, rasa cemas menghinggapi diri mereka. Sebenarnya kalau kemudian kita bertanya, apa akar permasalahannya? Kenapa orang-orang Yahudi begitu membenci dan memusuhi kaum muslimin di sana? Sebagian orang mengatakan bahwa ini karena masalah urusan perebutan wilayah dan tanah saja. Sebagian mengatakan ini karena masalah politik saja. Kita katakan tidak bahwa pertentangan dan permusuhan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin dari sejarah dari waktu ke waktu bukan karena ini semuanya tetapi karena masalah agama. Sehingga Allah SWT menyebutkan dalam kitabnya yang berbunyi la tajidanna asyaddan nasi adawatan alladziina amanu al-yahudu alladziina asyraku. Sungguh engkau akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik. Dalam ayat yang lain juga Allah SWT telah menjelaskan ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا mereka itu senantiasa akan memerangi kalian senantiasa akan memerangi hatta yaruddukum an dinikum sampai mereka mampu mengeluarkan kalian dari agama kalian dari zaman ke zaman kita lihat dari zaman ke zaman bagaimana pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Madinah, di sana ada tiga kelompok orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Kainuqa dan Bani Quraidah. Bagaimana mereka menampakkan permusuhan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, para sahabatnya. Sampai kemudian Nabi SAW mengusir mereka. Bani Nadir, Rasulullah SAW usir dari Madinah. Kemudian Bani Quraidah. Bagaimana berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Bagaimana mereka berusaha untuk mengusir Nabi SAW dengan para sahabatnya. Sekarang apa yang terjadi di jalur Gaza atau di kota Gaza? Ini suatu hal yang bukan suatu yang aneh. Karena permusuhan mereka terhadap kaum muslimin suatu hal yang jelas. Dan juga bagaimana Allah SWT mengabarkan pola tingkah mereka. Bagaimana kurang ajarnya mereka. Bagaimana perkataan-perkataan mereka terhadap hak Allah swt, Seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah Allah SWT berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah." Ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah SWT membalas perkataan mereka dengan berfirman, Hulat aidihim sebenarnya tangan mereka itu yang terbelenggu dan juga bagaimana perkataan mereka, kelancangan lisan-lisan mereka ketika mengatakan Inna Allah fakir wa nahnu agniya. Sanaktubu makalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu duqu adab al-hariq. Mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya tubuh maqalu. Kami akan mencatat perkataan mereka. Dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Tanpa alasan yang hak. Dan kami akan mengatakan kepada mereka. Rasakan oleh muadzab yang membakar. Dalam surat al Imran 181. Ini perkataan mereka. Bahkan lebih daripada itu mereka menuduh Allah SWT memiliki anak. Wa Yahudu Uzair Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putra Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Dan juga perkataan-perkataan yang lain. Nah, Bagaimana mereka mensifati diri mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 18. Wa qalat al-yahud wan nasar nahnu abna'ullah wa ahibba'u Kul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Maka katakan, maka mengapa Allah SWT menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasihnya. Tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Allah ciptakan. Ya. Ini perkataan orang-orang Yahudi yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana sifat mereka. Bagaimana tingkah laku mereka. Dan juga perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Membunuh para nabi. Dan juga bagaimana Allah SWT menceritakan tentang perbuatan mereka ittakhadu akhbarahum wa ruhbana arbaba min dunillah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah SWT menjadikan para ulama di antara mereka dan rahib-rahib di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah SWT dan juga perbuatan jahat mereka sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ورهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Alim Yahudi Dan rahib-rahib Nasrani Benar-benar mereka makan harta Orang dengan cara yang batil Dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Dan juga orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Mereka menganggap orang-orang selain Yahudi sama sekali tidak punya harga. Merendahkan mereka dan menghinanya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab mereka Talmud Mereka mengatakan dalam kitab Talmud bahwa orang-orang yang di luar dari agama Yahudi adalah babi-babi yang najis. Dan juga mereka mengatakan setiap orang Yahudi wajib berusaha keras untuk menghalangi tegaknya kekuatan umat-umat yang lain di muka bumi ini. Kenapa? Agar dominasi kekuasaan tetap berada di tangan Yahudi saja. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya arwah orang Yahudi mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah SWT dibandingkan dengan arwah orang-orang non-Yahudi. Bahkan mengatakan bahwasanya arwah non-Yahudi adalah arwah setan yang menyerupai arwah binatang dan banyak lagi perkataan-perkataan mereka yang menunjukkan kesombongan dan perkataan jahat mereka di dalam kitab Talmud. <coughs> Sehingga kalau kemudian kita mendapatkan <coughs> bahwa mereka berbuat kejam terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ini bukan suatu hal yang aneh. Karena demikianlah sifat mereka. Bahkan <clears throat> mereka mengatakan dalam surat Ali Imran, "Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyyin sabilun wa yaquluna Allah kadhiba wa hum ya'lamun." Yang demikian itu antara mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi. Yang dimaksud orang-orang umi adalah Rasulullah SAW dan para pengikutnya tidak ada dosa bagi kami mendolimi berbuat apa saja terhadap para pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT mengatakan, mereka berkata dusta terhadap Allah SWT. Bahwa apa yang mereka katakan tidak ada dosa atas kami terhadap orang-orang umi. Apa saja yang kami lakukan terhadap mereka tidak ada dosa atas kami. Maka inilah perkataan dusta. Eh. dan banyak lagi. Eh. bahkan klaim mereka sampai mereka mengatakan Tilka amaniyum Mereka mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasara sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Maka katakan itu adalah angan-angan kosong mereka belaka. Kulhatu hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Maka setelah kita melihat bagaimana Allah SWT mensifati orang-orang Yahudi dengan berbagai macam sifat buruk dan jahat. Dan juga bagaimana ah, tuduhan-tuduhan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sikap-sikap yang kurang ajar dan jahat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di jalur Gaza atau kemudian di tepi barat kedoliman, kekejaman dan seterusnya yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita di sana, maka itu bukan suatu hal yang aneh. Karena itulah sifat mereka. Karena itulah kejahatan mereka dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Sudah berapa banyak korban yang terbunuh. <clears throat> Ini pada waktu yang cukup pendek tujuh hari <coughs> tujuh hari saja sudah ratusan orang meninggal dan lebih daripada seribu orang terluka ini hanya pada saat ini belum waktu-waktu yang sebelumnya tahun 2012 kemudian tahun 2009 dan setiap hari kita dapatkan korban-korban berjatuhan dan berapa banyak kaum muslimin nah, Palestina yang ada di penjara penjara orang-orang Yahud di tempat mereka sungguh luar biasa permusuhan mereka terhadap kaum muslimin <clears throat> maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap saudara-saudaranya yang didolimi dengan kejam oleh orang-orang Yahudi maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim terutama pada waktu bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matal mu'minin fi ta'atufihim wa tawaddihim kama jasad al wahid. Idza istaqa min 'udwin tada'a lahu sa'il jasad bil huma wa sahar." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang di antara mereka. Dalam kecintaan di antara mereka sebagaimana satu jasad apabila salah satu di antara anggota badan merasakan sakit, maka seluruh anggota badan tersebut juga akan merasakan tidak bisa tidur dan merasa panas, demam. Maka kaum muslim di saja berada, mereka sebagaimana satu jasad. Saudara-saudara kita yang ada di Suriah, saudara-saudara kita yang ada di Burma, saudara-saudara kita yang ada di Kashmir, saudara-saudara kita yang ada di Irak, dan di tempat-tempat yang lain di Yaman juga mengalami hal yang sama. Kedoliman demi kedoliman mereka rasakan bagaimana kekejaman orang-orang kafir, orang-orang Syiah terhadap hak kaum muslimin maka kita juga harus ikut merasakan pedihnya luka mereka yang tetap menganggap. Jangan sampai kemudian kita menutup mata kita, telinga kita dan hati kita dari penderitaan-penderitaan mereka. Bagaimana pada waktu bulan Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Kita mengangkat tangan kita berdoa di sepertiga malam di akhir malam, dalam waktu-waktu yang mustajab. Semoga Allah SWT mengangkat penderitaan mereka. Menghapus kesusahan mereka. Kita khususkan waktu berdoa untuk mereka. Semoga tangan kata tangan tangan kita ini tidak tertolak. Kembali dalam keadaan kosong, hampa. Kalau di antara kita semuanya mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu salah satu di antara kita insya Allah taala Allah akan mengabulkan doa-doanya. Sehingga Allah SWT menyegerakan pertolongannya kepada kaum muslimin dan menghapus air mata mereka dan menghilangkan kesusahan yang menimpa mereka. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Bagaimana sebagian di antara harta kita kita sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Di Suriah, di Gaza, di Burma, dan di tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Karena Rasulullah SAW ajwad nas. Wa, wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Ya. Bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau itu berlebih lagi. Kalau itu pada waktu Ramadan. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diwatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas. Beliau berkata, afdal sadaqah sadaqah fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada waktu Ramadan. Ini suatu hal nah, yang mendorong kita untuk bersegera membantu saudara-saudara kita dengan menyisihkan sebagian di antar rezeki yang Allah amanahkan kepada kita. Kita sisihkan untuk saudara-saudara kita di sana. Dan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ini adalah afdol sedekah. Kalau sedekah yang kita berikan, di antara keutamanya adalah apa? bahwa sedekah kita ini bisa menjadi hijab bagi diri kita dari api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, Ittaqun nar, wala bisyiq tamr. Ittaqun nar. Jagalah diri kalian dari api neraka. Walaupun hanya dengan syik, dengan sepotong kurma. Ini keutamaan dalam hal bersedekah. Coba kalau kita lihat bagaimana semangat para sahabat dalam menunaikan kewajiban ini. Disebutkan dalam sebuah kisah. Kisah semangatnya para sahabat dalam bersedekah. Tentang kisah ini menceritakan tentang sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atasaddaqa wa wafaq dzalika malun indi. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Dan alhamdulillah ada harta yang aku miliki. Fakultul yaum asbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Maka beliau mengatakan hari ini saya hendak mendahului, hendak mengalahkan Abu Bakar dalam urusan ini, dalam masalah sedekah ini. Qala faji'tu nisfi mali Kemudian aku datang kepada Nabi SAW dengan membawa separuh hartaku. Separuh dari hartaku. Faqala li Rasulullah SAW, Ma'abkat ahli ahlik. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu ya? Umar. Kalau faqultu mislahu. Kemudian aku menjawab, semisalnya itu separuh aku sedekahkan, separuh lagi aku sisakan untuk keluargaku. Wa ata Abu Bakar bi ma'andahu. Kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Seluruh hartanya Fakallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita Apa yang kamu sisakan untuk keluarga? Kalau abqatu Allah wa Rasul. Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku sisakan mereka Allah dan Rasulnya." Eh, ini semangat para sahabat dalam bersedekah, dalam berikan kepedulian mereka empati mereka terhadap saudara-saudaranya dengan bahkan memberikan sedekah seluruh hartanya. Dan juga ada sebuah kisah yang luar biasa sekali yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Tolha Ibn Ubaidillah menceritakan satu saat ini istri beliau yang menceritakan tentang sahabatnya mulia ini. <clears throat> Dakhala alaiha Talha data yaumin wa wa hairu nafs. <clears throat> Datang Talha suaminya pada suatu saat, pada suatu hari ke tempat istrinya dan dia dalam keadaan muram, dalam keadaan sedih. Maka istrinya sebagai seorang istri yang salah melihat kondisi suaminya seperti itu tambah suatu hal yang aneh maka bertanya mali arka kali hal wajhi wahai suamiku kenapa aku melihat wajahmu dalam keadaan muram dulja seperti itu Kalau bisa aku bantu, aku tolong, maka aku akan tolong dirimu. Inilah sifat seorang istri yang soleha. Maka <clears throat> sang suami pun mengatakan suatu kalimat yang betul-betul luar biasa sekali. Kalau kita bersedih, bermuram durja mungkin karena kehilangan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sehingga kita bersedih karenanya tetapi apa yang terjadi pada sahabat Talha bin Ubaidillah ini beliau mengatakan al-malu al-indi qad kathura wa akrabani harta yang aku miliki ini sudah semakin banyak ini yang menyusahkanku Coba kalau kita bandingkan dengan diri kita. Kalau harta kita tambah banyak, tambah berlimpah ruah, apa yang terjadi dengan diri kita? Kita senang atau tambah sedih? Pasti jawabannya sama, senang. Tapi tidak demikian dengan sahabat ini. Harta yang aku miliki tambah banyak. Ini yang buat aku sedih. Kemudian apa yang dikatakan oleh istrinya? Kultu ma'alaik. Iksamu. Eh, tidak masalah bagimu. Bagikan saja. Qalat faqasamu hatta ma baga minu dirhamun wahidun. Maka hartanya harta sahabat telah bin Ubaidah dibagi semuanya sehingga tidak tersisa walau satu dirham. Walau satu dirham. Kemudian rawi dari kisah ini bertanya kepada Khazin Tolha kepada bendaharanya Tolha kam kanamal berapa banyak hartanya pada saat itu qala arba umya alf dirham ratus ribu dirham ya ratus ribu dirham ini kalau kita hendak uangkan dengan kurs zaman sekarang Nah, kalau 400 ribu dirham satu dinar itu kira-kira nilainya sama dengan 12 dirham. Nah, dan satu dinar nilainya sama dengan 4,25 gram emas sekarang. Jadi kalau kemudian kita nilai secara detail ya arba um yang 400 ribu dibagi 12 sama dengan sekitar 33 ribu dinar. Kalikan aja 33.000 dinar kalikan dengan 4,25 gram emas. Mungkin kalau kita nilai sekarang mungkin hampir 70 miliar. Saya hitung dengan alat hitung sekitar 70 miliar. Bayangkan uang sebanyak itu dibagikan semuanya dan tidak tersisa walau satu dirham. Ini semangat para salaf, para sahabat dalam bersedekah. Bagaimana dengan kita? Bulannya penuh dengan berkah ini. Bulan badal wal i'ta. Bulan kemenangan bagi kaum muslimin, perjuangan. Eh, perhatian, empati kepada saudara-saudara kita yang butuhkan sebagian di antara harta kita. Nah, maka kewajiban bagi kita jangan sampai kemudian kita membiarkan saudara-saudara kita di sana terzalimi. Saudara-saudara kita di sana kelaparan. Saudara-saudara kita eh, di sana tidak memiliki selembar baju pun untuk menahan dari hawa dingin atau panas. Sebagaimana terjadi di kamp-kamp pengungsian di Suriah. Sebagaimana terjadi eh, pada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ketakutan rasa cemas, penderitaan, dan sebagaimana saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya tidak mendengar cerita dari orang lain, tapi saya lihat sendiri bagaimana kondisi masyarakat di kota Gaza. Mereka diblokade bertahun-tahun, ditutup dari segala sisi pintu perbatasan mereka. Mereka harus hidup dengan segala kekurangan. Saya tidak mungkin menceritakan secara detail nah, apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan di sana. Tapi sekedar contoh saja. Ya. Sekedar contoh saja bahwa ketika saya datang di sebuah rumah yang pertama saya lihat adalah dapurnya. Saya ingin tahu apa isi dapurnya. Ketika saya datang ke sana, saya dapatkan dapurnya tidak ada kecuali roti kering. Roti bukan berarti sebagaimana yang kita bayangkan di sini roti enak begitu enggak. Roti adalah makanan pokok mereka. Ketika mereka nah, dapatkan dalam keadaan lembut dalam keadaan enak, tapi kalau sudah dalam sudah berlalu dalam beberapa hari roti tersebut menjadi kering dan untuk bisa makannya maka harus dicelupkan ke dalam mungkin teh ataupun air. Ini yang saya dapatkan di dapur-dapur mereka. Kalau kemudian kondisi seperti ini mungkin tidak terlalu mungkin uh, mencemaskan kita. Tapi yang jadi masalah mereka sekarang hidup dalam keadaan ketakutan. Nyawa mereka dalam hitungan detik mungkin bisa tercatat ketika datang bom menimpa mereka. Saya katakan, saya katakan tadi bahwa jalur Gaza itu adalah kota kecil bukan kota besar. Jika kalau kemudian uh, Israel atau Yahudi menyerang mereka dengan berbagai macam bom, dengan berbagai macam senjata berat, pasti akan mengenai sasaran. Oleh sebab itu, tampakkan kemudian kita kepada mereka. Jangan sampai kemudian kita berlepas diri dari penderitaan mereka. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Al-Muslim aku Muslim. La yadrimuhu, wa la yakhduluhu, wa la yuslimuhu. Seorang Muslim adalah saudara Muslim bagi yang lainnya. Tidak boleh mendoliminya. Tidak boleh membiarkannya dan tidak boleh menyerahkan kepada musuhnya. Oleh sebab itu, sebagaimana konsekuensi daripada ukhuwah kita, maka menjadi kewajiban kita untuk menolong saudara kita di sana. Dengan segala apa yang kita miliki. Nah, kalau kita punya harta kita sesakan, harta kita untuk mereka. Minimal doa pada waktu-waktu seperti ini akhir seperti malam pada waktu sahur pada waktu kita meng menghadap uh, meng di hadapan kita ada pada waktu berbuka doa mustajab di antara iqamah dan adzan waktu yang mustajab kita angkat tangan kita mohon kepada Allah SWT ya Rabb ya Rabb saudara kami di belahan bumi sana sedang didolimi rasa takut mencekam mereka maka hilangkanlah, hapuskanlah rasa takut ini. Apakah kita tidak mampu mengangkat tangan kita dan berdoa untuk kebaikan bagi saudara-saudara kita? Semoga doa-doa kita diterima Allah SWT dan dikabulkannya. Sehingga beritaan saudara-saudara kita yang ada di sana terangkat dan dihapuskan Allah SWT. Dan juga kedaliman orang-orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza Allah SWT kembalikan kepada mereka. Dan rasa aman, tentram kembali meliputi diri dan keluarga mereka. Itu yang kita panjatkan kepada Allah swt Nah, dan juga bagaimana saya katakan tadi, nah, masih banyak lagi saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah seperti mereka di Suriah alhamdulillah nah, ada sebagian di antara saudara-saudara kita menyisakan hartanya sehingga pada waktu bulan Ramadan ini uh, uh, kita kirimkan donasi untuk berbuka mereka sehingga mereka bisa berbuka sebagaimana kita berbuka di negara kita ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sama-sama telah kita dengar bisa menggugah kebudayaan kita dan hati nurani kita untuk membantu saudara-saudara kita yang pada saat ini mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah SWT.